بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah Insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita Risalah As-Sa'adatu wa Asbabu Itu kebahagiaan dan sebab-sebab yang mengantarkan pada kebahagiaan Kita masuk pada poin yang keenam Aya'lamal mu'min ilmal yakin Anna sa'adat al-haqiqiyah fil akhirah wa anna dunya darul masaib wan nakat wal ahsan ketahuilah atau tidaklah seorang mukmin dia mengetahui dengan ilmu yakin dengan keyakinan yang sesungguhnya sadar sepenuhnya bahwa kebahagiaan hakiki itu hanya akan didapatkan di kampung akhirat. Sehingga uh, dan dunia ini adalah darul masaib wan nakat darul uh, masaib kampung ujian kampung Allah menimpakan berbagai macam musibah-musibah wan nakat penuh dengan kekeruhan wal ahzan penuh dengan kesedihan Sebagaimana Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu fi kabad dalam keadaan susah payah. Banyak keluhan-keluhan yang akan mereka ini ungkapkan tentang kehidupan dunia. Ini yang mesti difahami dulu. Bahwa hakikat kebahagiaan itu hanya di akhirat kelak. Artinya kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna kebahagiaan lahir batin. Kebahagiaan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Di akhirat kelak, orang-orang yang mereka ini di dunia mereka beramal saleh, beriman dan beramal saleh, istiqamah di atas agamanya, maka dia akan mendapatkan suasana jannah yang zahiran wa batinan itu menampakkan kebahagiaan yang hakiki. Dohiran maksudnya secara fisik dia akan mendapatkan dirinya tidak ada cacatnya. Tidak ada cacatnya. Sehingga mulus, bagus, kemudian tidak pernah tertimpa penyakit-penyakit dan kekurangan-kekurangan. Nggak ada. Sebagaimana dikatakan oleh dibawakan dalam hadis ketika ahlul jannah masuk jannah maka ada penyeru ya ahlul jannah anna lakum an tasihu tasqamu abadan anna lakum an tahyau tamutu abadan anna lakum an tashibbu tahramu abadan anna lakum an tan'amu tab'asu abadan wa ahlul jannah sekarang Anda sehat dan tidak pernah ada dan tidak akan pernah sakit lagi. Sekarang Anda sehat dan tidak akan pernah sakit lagi. Sekarang Anda ini hidup dan tidak akan pernah mati lagi. Sekarang Anda itu muda tidak akan pernah tua lagi. Sekarang Anda nikmat tidak akan pernah sengsara lagi. Ini kehidupan yang Masya Allah sehat tidak pernah sakit. Sakit itu menyedihkan. Sakit itu ya ya menyakitkan namanya sakit, menyakitkan, nggak enak, nggak nyaman. Demikian pula mati berarti memutuskan segala kenikmatan. Demikian pula menjadi tua sehingga meninggalkan masa-masa yang sangat indah menjadi berkurang semuanya. Menjadi pada tanaman layu, kering. Kemudian uh, <clears throat> yaitu di dunia banyak penuh dengan kesulitan-kesulitan, kesesaran kesengsaraan Ini kehidupan dunia kita. Dunia yang diwarnai dengan berbagai macam cobaan-cobaan dunia kita kalau dalam hadis tadi dunia kita terancam dengan sakit sehingga banyak banget rumah sakit di muka bumi ini tiap uh, tiap kecamatan ada puskesmas tiap kabupaten ada rumah sakit tiap provinsi ada lagi juga rumah sakit yang gede lagi skala nasional sehingga banyak pos-pos kesehatan yang akan menampung orang orang sakit dari yang terkecil sampai yang terluas. Karena dunia penuh dengan orang sakit dan rata-rata semua rumah sakit penuh. Penuh. Apalagi seandainya rumah sakit itu gratiskan total semuanya itu. Wah, berjubel-jubel insya Allah. Menunjukkan tentang banyaknya orang-orang yang sakit. Dan sakit itu ya kesedihan, kesulitan. Demikian juga, ya ini musibah kematian, tangisan. Semua yang ter, yang terancam mati, ya nggak akan ada kebaikan lepas nggak ada. Dia bangun rumah besar-besar, dia dibayang-bangi kematian maka dia pun tidak akan maksimal merasakan kebahagiaannya. Rumah yang besar, harta yang banyak, dia kerja untuk mengumpulkan berbagai macam perkara dunia, yang ujung-ujungnya dia mati, akan ditinggalkan semuanya itu. Itu paling enggak mengurangi kebahagiaan. Paling enggak. Kemudian menjadi tua. Kalau masih muda, seger, mulus, gagah, kencang, tapi kalau udah mulai tua, mulai melemah. Pandangannya melemah, telinganya melengah, melemah, tenaganya melemah. Sehingga tampilannya mulai jelek, keriput, kering, nggak mulus lagi. Tubuhnya sudah mulai berubah. Ini menyedihkan. Membuat orang terbayang itu masa tua yang ya ini uh, memburuk. Demikian juga segalanya perlu dengan kesulitan. Antum mau jadi orang kaya, itu merintisnya jadi orang kaya itu wah jungkar jempali. Antum mau jadi dokter spesialis yang kita kelihatan nikmat, enak, proses untuk menjadi dokter spesialis itu sekolahnya, kuliahnya, oh masya Allah. Nanti belum dia kalau sudah jadi ya harus praktek untuk bisa mengumpulkan, ya ini uangnya itu diperas lagi habis waktu dan tenaganya. Maka kalau mengharapkan kebahagiaan di dunia itu ya sekecil kemungkinannya itu sangat terbatas banget. Dunia penuh dengan ini eh, kesulitan-kesulitan. Eh, Makanya wataknya manusia itu yang ngelah ngeluh, ngelah ngeluh. Ngeluh kan semua, miskin yang ngeluh, kaya yang ngeluh, sudah kawin yang ngeluh, belum kawin yang ngeluh, masih kuliah yang ngeluh, kerja yang ngeluh sehat yang ngeluh, sakit apalagi keluh, adanya keluhan, keluhan, keluhan, keluhan. Innal insana khuliqa halu'an, ida masau syarus jazu'an, wa ida masau khairu manu'an. Manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan keluh kesah. Kalau dia mendapatkan yaitu kesulitan yang ngelah ngeluh, mendapatkan nikmat itu pelit, pelit ngeluh. Waduh, aku itu gaji mamanya tapi proposal melebuni wakeh banget. Saya pada dapat gaji tapi orang dekati saya kemudian minta ini minta itu segala macam banyak banget ngeluh sehingga nggak ada orang yang tidak mengeluh di dunia sekarang ini. Sehingga dunia ini nggak mungkin memberikan kebahagiaan. Memang dunia adalah darul bala. Darul bala. Kampung tempat Allah menguji manusia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Benar-benar Allah kami Allah akan menguji manusia dengan perkara-perkara yang dianggap buruk dan perkara-perkara dianggap baik semuanya ujian. Semuanya ujian. Dan di <clears throat> dan di apa itu takdirkan mau diuji dengan baik, diuji buruk itu rata-rata semuanya ngeluh. Antum bilang sukses itu coba apa? pedagang sukses, dagangannya laris manis, sukses, hartanya mungkong, ngumpul banyak. Ada keluhan nggak? Wah, keluarnya tiap menit, tiap jam ketemu wong ngelah ngeluh ngelah ngeluh. Untungnya 3 miliar sih ngeluh. Wah, bulan ini bangkrut tenan saya, bangkrut tenan. Kenapa bangkrut? Hanya target keuntungan hanya 2 miliar. Padahal biasanya 5 miliar, 10 miliar. Bilang bangkrut. Orang ada orang keuntungannya 500 ribu juga sudah merasa ya, senang, bagus, ini miliaran bangkrut. Sehingga adanya ngalah ngeluh. Antum bilang, sukses itu menjadi pejabat yang detail, sukses itu, semua pejabat rata-rata ngeluh semuanya itu. Dengan beban pekerjaannya, dengan umpatannya, dengan caci makiannya, dengan kritikannya, dan segala macamnya. Ngeluh. Antum pengen jadi orang yang tersanjung, hebat, dan segala macam, nggak kerja, nggak apa, nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga dunia itu penuh dengan keluhan-keluhan. Kalau dikasih ya jadi bakhil, nggak dikasih penuh dengan keluhan, itu manusia. Manusia apalagi diuji dengan segala macam ujian. Darul masaib. Dunia adalah darul balak, kampung tempat Allah menguji. Maka Allah katakan diantaranya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bisyai'in minal khawfi wal ju'i kemudian wa naqsi minal amwali wal anfusi wa basyiris sabirin benar-benar akan kami uji kalian dengan ya ini sebagian dari rasa takut sebagian aja bukan ketakutan yang total sebagian aja rasa takut sehingga digoncang ketakutan takut ini takut itu takut masa depan, takut gimana hidupnya, takut nanti laku kawin mau laku eh, mau kawin laku enggak, takut takut takut takut takut punya anak takut membiayai, takut bisa ngasih makan enggak. Itu penuh dengan bayangan-bayangan ketakutan, bayangan-bayangan. Belum lagi ada nanti ada mungkin perang, ada ancaman. Itu adalah rasa takut yang kadang Allah ujikan pada seorang. Walju rasa lapar, kekurangan, dia <clears throat> eh, nggak uh, laku dagangannya atau bangkrut karena musibah dan segala macam sehingga terbayang rasa itu lapar karena nggak mendapatkan penghasilan kemudian berkurangnya harta berkurangnya ini jiwa, berkurangnya buah-buahan. Ini ujian Allah sama Saudi, ujian Allah semuanya seperti itu. Termasuk orang mukmin apalagi, mukmin ada ujian pula. Yang Allah katakan alif lam mim. Hakasiban nasu aitraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia menyangka akan biarkan begitu saja mengatakan kami beriman tanpa diuji Allah Ta'ala? semuanya akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim sungguh Allah telah menguji orang sebelum mereka yang dengan ujian Allah fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadibin. Allah akan mengetahui orang jujur dengan keimanannya dan orang mereka yang dusta dengan keimanannya. Ujian itu pasti. Ah, dunia ini adalah darul bala kampung tempat Allah menguji manusia. Sehingga ya namanya ujian banyak yang tidak mengenakan. Maka banyak keluhan-keluhan, banyak kesedihan-kesedihan. Artinya tidak akan mungkin di dunia itu kita bisa berbahagia maksimal, nggak akan mungkin. Penuh dengan kekeruhan, ketidaknyamanan, nggak bening, nggak bersih, banyak kotornya, sedih karena umpatan orang, sedih karena musibah, sedih karena ini berbagai macam cobaan, ujian, sehingga menimbulkan keluhan-keluhan ini dari dunia. Seperti itu, dari dunia seperti itu. Maka nggak mungkin di dunia itu akan sedih, akan bahagia total nggak mungkin. Walaupun di dunia itu ada kebahagiaan di balik kesedihan, di balik kesulitan, di balik ujian, kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang-orang mukmin. Mereka bisa berbahagia di dunia karena punya keyakinan iman, punya keimanan. Dengan imannya dia akan merasakan kebahagiaan di dunia di balik musibah-musibah yang ada. Tapi kebahagiaan sifatnya adalah hati. Sifatnya adalah hati. Sumbernya adalah dalam hati, dalam hati manusia. Man amila salihan min dakarin au untha wa wa mu'min fala hayatan thayyibatan. Dan <clears throat> eh, barang siapa yang eh, barang siapa laki-laki, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia mukmin, <clears throat> Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik kata para ulama adalah al-hayatu taibah al-hayatu sa'adah, kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang nyaman. Ini adalah kebahagiaan seorang mukmin karena dia bisa mengembalikan semuanya kepada Allah taala. Karena dia kembalikan semuanya kepada Allah taala. Kalau dia kalau dia ini ini kalau dia ini apa itu mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah itu akan melapangkan dada dia, membahagiakan dia. Kalau dia ini mendapatkan musibah, dia akan kembalikan dengan takdir Allah, dia tenang dan bahagia. Tapi ini kan bersama itu dia merasakan kesedihan awal kesulitan atau tertimpa musibah, artinya kebahagiaannya nggak utuh. Bisa tenang mensikapinya kembali kepada Allah Ta'ala. Itu kehidupan yang nyaman di dunia. Surga dunia. Tetapi, dohirnya banyak yang kemudian mereka, yaitu diuji Allah dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Tapi kalau di kamu akhirat, maka kebahagiaan itu totalitas. Bayangkan, di kampung akhirat, istananya Ahlul jannah apa rumahnya Ahlul Jannah, ah, Ahlul jannah, rumahnya Ahlul jannah, yang paling rendah itu 10 kali lipat yang paling hebat dari istana dunia. Paling rendahnya Ahlul jannah segitu, pada jannah tingkatannya ratusan tingkat. Ini tentu sesuatu yang sudah nggak bisa lagi terbayang lagi kemudian istananya digambarkan, kemudian tanahnya, kerikilnya, kemudian perabot-perabotnya, kemudian ketersediaan makanan, minuman, nggak pakai sulit, nggak pakai antri, nggak pakai nanti. Kemudian bagaimana <clears throat> pelayan-pelayan yang melayaninya, kemudian bidadarinya, kemudian eh, semuanya nggak ada cacat. Namanya Darussalam. Darussalam, kampung yang bersih dari semua kekurangan. Kampung keselamatan, nggak ada lagi omongan nyelkit, nggak ada, nggak ada lagi kotoran-kotoran, nggak ada. Laki perempuan nggak ada kotorannya sama sekali. Laki perempuan nggak ada haid, nggak ada nifas, nggak ada kotoran-kotoran keluar dari telinganya, matanya, hidungnya. Semuanya mutoharoh dibersihkan Allah Ta'ala. Disucikan Allah Swt, Sehingga betul-betul, Masya Allah, ini maksimal kebahagiaannya itu. Maksimal. Nggak ada lagi perempuan yang menjadi istrinya, al-janah tertarik dengan laki-laki lain. Nggak ada lagi. Seperti itu nggak ada lagi. Sehingga mereka yang ada itu yang dilihat laki-lakinya semakin tampan, semakin yaitu eh, menyenangkan, semakin memuaskan. <clears throat> Semua makan dan minum itu bukan sebuah kebutuhan, tetapi adalah sebuah apa itu kenikmatan, itu menikmati tanpa ada beban, beban ke belakang, beban kekenyangan, beban penyakit, gula, kemudian asam urat segala macam enggak ada. Itu hanya ah, adanya hanya di kampung akhirat kelak. Maka dikatakan maka untuk menuju kebahagiaan itu harus memahami akhirnya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bahwasanya kebahagiaan total hanya di akhirat. Itu dengan diselamatkan dari neraka. Faman sukhsiha 'anil nar, faman sukhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang mereka diselamatkan di neraka, dimasukkan ke surga, maka dia betul-betul telah ya ini beruntung. Hakikat kebahagiaan adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Maka faktor untuk dia bisa betul-betul memiliki kebahagiaan sebabnya adalah seorang mukmin harus tahu bahwa dunia itu memang kampung ujian. Nanti Allah akan menguji, apalagi mukmin akan diuji dengan segala macam ujian. Yang kelapangan dadanya kalau dia mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahlul jannah Ketika mereka telah sampai di surga, apa yang mereka ucapkan? Ya waqala ta'ala hakiyan an ahli jannah. Allah berfirman menceritakan tentang kondisi ahli jannah. Waqalu mereka mengatakan Alhamdulillahilladzi adhaba annal hasana inna rabbana laghafur rahim. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan, melenyapkan dari kami kesedihan, kesedihan. Kesedihan di dunia ya sudah berakhir. Di dunia ini walaupun kebagaimanapun kita ya mengalami, mengalami kesedihan. Kena musibah, awalnya sedih, kemudian musibah kematian, musibah kematian keluarga menyedihkan, apalagi kematian anak menyedihkan, kemudian kematian istri sangat menyedihkan, Kemudian musibah yang merusak rumah dia sangat menyedihkan. Musibah yang menimpa dia sendiri eh, dengan macam penyakit semuanya sangat menyedihkan. Musibah eh, bangkrut dagangannya sangat menyedihkan. Itu sedia semuanya. Hanya mobil itu dia punya tempat kembali yaitu Allah sehingga semua kesedihan itu lagi akan bisa berubah dengan dia keyakinan dia tentang Allah Taala. Tapi ya musibah seperti itu dia menjadi bahagia itu karena dia punya tempat kembali Allah Ta'ala. Tapi di akhirat kelak, betul-betul merucapan mereka adalah memuji Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dalam kehidupannya itu. Udah nggak ada lagi, sedih-sedih nggak ada lagi. Dia nggak akan lagi disedihkan dengan kehilangan-kehilangan apapun. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Yang ada dia, dia adalah nikmat dan nikmat. Inna Rabbana la ghafurur rahim syakur. Sebenarnya Rabbku maha pengampun lagi maha. Ini uh, mensyukuri amalan para hamba. Alladhi ahallana daral muqamah. Ini Allah yang telah menempat kami, di tempat yang kami di tempat yang kekal. Semuanya itu min fadli, semata-mata dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughubun. Kami tidak mendapatkan di surga itu rasa capek, lelah dan lesu, enggak ada. Adanya gairah dan semangat semangat dan bergairah. Sehingga betul-betul inilah nikmat yang sangat luar biasa yang mereka rasakan tentang yakni jannah. Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan anna Nabi sallam yaqul Nabi bersabda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi mukmin dan surganya orang kafir. Dengan pengertian satu, namanya penjara, istibat terbatas. Semenjak kita ini mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, ya sudah kita berarti terkungkung oleh aturan Islam. Hidup ini dia terkungkung oleh aturan Islam. Enggak dia enggak bisa dia bebas sebebas-bebasnya enggak bisa. Melanggar ada konsekuensinya. Dunia penuh dengan aturan. Tilka hududullah fala tataduha. Ja ya, itu itulah batasan-batasan Allah, jangan kamu melampaui batas. Dunia penuh dengan ini ya, kayak penjara bagi seorang mukmin itu. Artinya dia serba terbatas, serba gerakannya serba terbatas. Karena seperti penjara, orang penjara terbatas curi besi, nggak bisa bebas. Kalau pengen bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan silahkan jadi orang kafir. Tapi aturan yang Allah berikan itu akan membahagiakan hidup yang hakiki, memberikan rambu-rambu kehidupan. Kalau diumbar bebas, artinya dia di, ya, diserahkan hawa nafsunya dan cenderung akan binasa. Akan binasa. Wajanatul kafir, surga adalah jarahnya orang kafir. Artinya dunia itu uh, bagi orang kafir bebas sebebas-bebasnya. Mau ngapain semuanya, yang penting dia bisa lakukan. Ini orang kafir, Para mereka terikat tidak terikat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dunia adalah penjara bagi orang mukmin, maka mukmin di dunia itu seperti orang mereka di penjara betul sangat mengetahui batas-batas yang harus dia pelihara, yang sampai dia melanggar. Kemudian Walamma su'ilal imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad pernah ditanya, Mata yartahul mu'min, kapan orang mukmin itu dia menjadi istirahat, tenang, istirahat, nyaman. Kata Imam Ahmad, awwalu ma qadamahu fil jannah, yaitu ketika dia pertama kali kakinya nginjek surga, itulah saat dia berbahagia. Itulah betul-betul dia telah lepas dari semua kesulitan dan kesengsaraan. Itu ketika sudah masuk ini jannah. Makanya kebahagiaan lagi adalah kelak di sorga. Sekarang ini adalah eh, sekarang ini adalah bagaimana kita berusaha untuk betul-betul bisa memenuhi syarat kita masuk jannah dan di sana ada banyak ujian, banyak kesulitan, banyak rintangan, banyak halaman, banyak hal yang menyediakan kita yang akan tangguh orang ini ketika dia dalam proses ini dia menuju Allah Ta'ala. Dia bersama dengan agama Allah SWT. Maka hal ini akan mewariskan betul ini kebahagiaan, ini kehidupan. Maka bandingkan dunia dan akhirat. Supaya Anda menjadi ahlul akhirat, menjadi orang mencari kampung akhirat. Uh, saya tutup dengan ungkapan sahabat Ali bin Abi Thalib bagaimana kita merenungkan tentang dunia dan akhirat kita. Kata beliau Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Wartahalatid dunya irtahalatid dunya mutbiratan wartahalatil akhirah mukbilatan." Dunia berjalan meninggalkan kita, akhirat berjalan menjumpai kita. Meninggalkan kita sehingga antum kejar kayak apapun dunia akan ini lari semakin kencang, Sifat dunia dikejar tambah kenceng. Kalau kita mandek, dunia ngawi-awi ngajak kita untuk ngejar. Tapi kalau kita ngejar, kita akan dibiarkan nafas kita pedot, putus, masuk kubur, dunia bablas sampai waktu yang ditentukan. Sehingga kita akan kecilik amal ketika mengejar kebahagiaan dengan yaitu mengejar dunia. Itu akan kecilik. Kecewa, pasti akan kecewa. Karena begitu dia mendapatkan dunia, dia tidak mendapatkan apa yang dia hayalkan di kebahagiaan. Dunia itu kehidupannya kata Allah mataun kalil, kecil, ringan, remeh. Seremeh ini nilainya bangkai seekor kambing yang cacat, setetes air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan lalu kita angkat, sayap se seni sayap seekor nyamuk, kemudian juga senilai dengan orang istirahat sebentar di bawah pohon lalu akan lanjutkan safarnya bahkan senilai dengan uh, kotoran yang keluar di perut kita semua ini menggambarkan tentang dunia yang ini merusak manusia manusia yang kecil nilainya kecil sehingga jangan mengejar dunia tapi gejala akhirat akhirat datang menyambut kita menyambut artinya mau nggak mau kita pasti akan ketemu akhirat karena pintu gerbangnya akhirat kematian dan pasti kita akan mati. Mati itu mengantarkan kita masuk kampung akhirat. Ah, disitulah kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada lagi, kehidupan lain kecuali kehidupan kampung akhirat. Yang terdiri dari, terdiri dari alam barzah, kemudian setelah itu hari yaumul qiyamah. Tidak ada lagi, tidak ada lagi hari setelah, yakni hari tersebut. Sehingga ini merupakan sebuah uh, ini nasib besar mengingatkan pada kita mana yang kamu kejar, dunia atau akhirat. Dunia akan meninggalkan Anda, akhirat akan menyambut Anda. Kemudian yang kedua kata Ali bahwa wa kullu huma banun. Setiap dunia dan akhirat punya anak-anak, punya penggemar. Anak-anak dunia hidupnya berkhidmat untuk dunia. Semuanya akal, pikiran, tenaga, waktu semuanya full untuk dunia. Anak-anak akhirat dia jadikan dunia yang ada di tangannya itu semuanya untuk kendaraan ke kapal akhirat. Anak-anak akhirat. Dia jadikan untuk khidmat mendapatkan keuntungan akhirat. Kemudian <clears throat> Kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'i dunia. Kata Ali, jadilah anda anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Rugi. Gak nyucuk. Kenikmatan juga sangat ini terbatas. Jadilah anak-anak akhirat yang akan menjadi bekal kebahagiaan hakiki sebelum mencicipi nikmatnya akhirat, dunia dia akan dia cicipi dia akan mendapatkan dunia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yauma amalu wal hisabun. Hari ini hari ini kita beramal, bukan bukan balasan total. Beramal, adanya kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, belum istirahat. Istirahatnya semenjak kaki kita menanam, ah, menginjak, yaitu di sorga. Melangkahkan kakinya di sorga. Kemudian, eh, dunia, bagi, eh, kumun ahli berkatakan, Fal amalun wal hisabun. Dunia tempat yang kita beramal, bukan enggak ada lagi hisab. Belum ada lagi hisab, belum ada hisab. Tapi hisab itu kelak di hari kiamat. Direkap semua amal kita, hisab Allah taala wal yaw wal ghadan hisabun wal amalun. Enggak ada lagi amal-amal beban amal enggak ada. Kemudian beliau ingatkan wa inna akhwafu ma akhafu alaikum tulul amal yang paling aku takutkan menimpa kalian pertama tulul amal panjangnya angan-angan tentang dunia yang kedua buat tibaul hawa mekor hawa nafsu fama tiba fama tulul amal adapun panjang angan-angan itu akan membuat anda lupa akhirat dan uh, mengikuti hawa nafsu akan membuat anda terhalang dari kebenaran maka jadilah anda orang yang mereka menjadikan dunia di tangan anda untuk mengejar kampung akhirat sehingga betul-betul dunia itu sangat luas dan menjadikan Anda nyaman dengan keimanan Anda tentang dunia perkara dunia sekarang ini. Ya, jadilah Anda dunia sekarang ini seperti orang asing kata Nabi kun fi dunia karena pun asing karena dia Anda beragama, berakidah yang lurus, beribadah yang bagus, akhlak yang baik, sedangkan manusia murakbal sehingga aneh melihat Anda menampilkan agama sehingga menjadi asing, aneh atau aneh karena Anda pegang teguh agama, manusia rata-rata rusak sehingga mereka melihat Anda itu dengan pemandangan yang sangat aneh sekali. Gharib. Atau gharib maksudnya adalah, kalau kauman manusia itu mereka cita-citanya itu adalah dunia, maka Anda tidak orang yang aneh. Cita-citanya akhirat. Sehingga kalau menjadi pedagang, pedagang akhirat. Beda dengan pedagang dunia, pedagang akhirat. Bagaimana dia betul-betul membangun dunia, membangun akhiratnya dengan dunia yang dia yang dimiliki. Kemudian abru sabil atau seperti anak sabil, anak jalanan yang sadar ini sehingga semata sementara akan lanjut lagi. Sehingga dia persiapkan baik-baik semua yang akan dia ini song-song tersebut. Maka dengan demikian beliau telah menutup kalimat uh, kalimatnya dengan walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, segala puji bagi Allah Rabbul alamin Salawat dan salam teruntuk kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, semuanya. Inilah, ini akhir pembahasan kita, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah memberkahi ilmu kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Demikian, minta maaf, eh, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.